Qala rahimahullah wa man ahsana al-qawla fi ashabi Rasulillah SAW wa azwajihi at-tahirat min kulli danas wa dhurriyyatihi al-muqaddasin min kulli rijz faqad bari'a minan nifaq Siapa yang ucapannya bagus siapa yang ucapannya baik terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga terhadap istri-istrinya yang bersih, yang suci dari kotoran, yang dan duriahnya, turunannya yang juga dibersihkan oleh Allah faqad bari'a minan nifaq maka dia bersih terbebas dari sifat kemunafikan yang ucapannya bagus terhadap para sahabat para istri-istri Nabi keluarga Nabi turunan Nabi maka orang tersebut bebas dari sifat kemunafikan demikian kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam syarahnya Ibn Abdul Aziz berkata, "Taqaddama ba'du ma warada fil kitab wa sunnah min fadail sahabah." Sudah lewat beberapa dalil-dalil yang diriwayatkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah tentang keutamaan para sahabat. Alhamdulillah. Artinya tidak perlu dibahas ulang. Keutamaan para sahabat sudah kita baca dalil-dalilnya. Wa fi sahihi Muslim dan di dalam sahih Muslim dari Zaid bin Arqam qala berkata bahwa Rasulullah Sallam qoma fina Rasulullah Sallam pernah berdiri di tengah kami sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khatiban sebagai khatib berkhutbah bima'in yud'a khumman di salah sebuah sumur jangan digambarkan sumur seperti yang kita kenal mereka menyebut sumur pula terhadap semua sumber-sumber air dan sumur bisa disebut bi'r bi'run bisa pula disebut dengan ghadir disebut apa? ghadir Yud'a Humman. Nama sumber air tersebut, nama Ghadir tersebut, Khum. Maka dikenal dengan Ghadir Khum. Sumur Khum. Atau mata air Khum. Tempatnya Baina Makkah wal Madinah. Di antara Makkah dan Madinah. Kemudian beliau berkhutbah dan berkata, "Amma ba'du." ala ayyuhan nas fa innama ana basharun يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به fahatha ala kitabillahi wa raghaba fi. Beliau menganjurkan untuk berpegang dengan kitabullah, menganjurkan untuk beramal dengan kitabullah, berpegang dengannya. Kemudian berkata, yang kedua, wa ahli baiti dan keluargaku. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti Udzakirukumullah fi ahli baiti salasan. Disebut tiga kali. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku, tentang keluargaku. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku. Kharaja Al-Bukhari fi sahihih عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ارقبوا محمدا في ahli بيته Dikeluarkan pula dalam Bukhari ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hendaklah kalian perhatikan Nabi Muhammad SAW pada keluarganya. Hendaklah kalian perhatikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam fi ahli baitih tentang keluarganya atau pada keluarganya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis pertama dikeluarkan oleh Muslim tentang keutamaan ahlul bait. Rasulullah SAW memberikan pesan khusus, "Udzakirukumullah fi ahli bait." Kata Nabi Rasulullah SAW dalam hadis ini, "Amma ba'du." Adapun selain daripada itu. Dan ini kalimat untuk berpindah dari satu pembicaraan kepada pembicaraan lain. Dan biasanya berpindah dari mukaddimah kepada inti masalah. Berpindah dari mukaddimah pada inti permasalahan. Mukaddimah biasanya dengan pujian pada Allah, persaksian, syahadat, harapan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu semua mukaddimah. Setelah selesai mukaddimah, akan masuk pada pembahasan inti biasa disunahkan dicontohkan oleh Nabi SAW dengan kalimat amma ba'du. Adapun selain daripada itu. Ala ayyuhan nas. Ketahuilah wahai manusia. Fa innama ana basyarun. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Yushiku an ya'tiya rasul rabbi dan sebagai manusia tentunya memiliki umur tertentu dan akan diwafatkan setelah itu. Itu manusia. Aku manusia. Maka sebentar lagi dikhawatirkan akan datang kepadaku utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan memanggil aku faujiba dan aku akan menyambut panggilannya. Ini akan dipanggil wafat. Akan dipanggil dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan aku akan sambut panggilannya. Wa ana tarikun fikum. Mana kalimat ini bahwa aku akan wafat, aku akan mati. Maka aku berpesan pada kalian. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang berat. Yang pertama kitabullah Al-Quran. Padanya ada hudan wa nur. Maka ambillah kitab Allah. Peganglah kuat-kuat. Kemudian beliau menganjurkan. Memberi semangat untuk berpegang dengan Al-Quran. Baru kemudian beliau menyebutkan yang kedua. Wa ahli baiti dan keluargaku kata Nabi. Udakirukumullah fi ahli baiti. Udakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang paling sahih. Tentang ucapan Rasulullah di Ghadir Khum. Yani kejadiannya benar. Rasulullah SAW berdiri, berkhutbah di mata air yang bernama Khum. Dan benar-benar Rasulullah SAW berpesan tentang keluarganya. Yaitu dengan lafaz ini yang paling sahih. Adapun sekian riwayat-riwayat mengatasnamakan wasiat Ghadir Khum kebanyakannya maudhu palsu dibuat-buat oleh Syiah Rasulullah. Kebanyakan mereka yang berbicara tentang wasiat Rasulullah di Ghadir Khum Ternyata itu bikinan Rafidah, bikinan Syiah Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka hati-hati. Kalau mereka berbicara wasiat ghadir, wasiat ghadir, wasiat ghadir. Ghadir khum, ghadir khum, ghadir khum. Bahwa Nabi berpesan pada Ali. Bahwa Nabi memberikan wasiat bahwa setelahku adalah Ali mengatakan bahwa sepeninggalku Ali lah wakilku, penggantiku ila akhirih fahadha atau fahadihi. Karena banyak kita kena hadihi al-ahadis atau hadihi al-akhbar semuanya adalah maudu'ah palsu. Tidak benar riwayatnya. Sanadan wa matnan. Mengapa sanadan wa matnan? Sanadnya sudah jelas. Al-kadzab, al-kadzab, al-kadzab. Karena rawi-rawinya dari syiah yang terkenal pendusta. Adapun matennya bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Bertentangan dengan hadis yang sahih yang menyatakan aku takut pada Allah. Tidak mungkin mereka berselisih tentang Abu Bakar. Berselisih dengan hadis. Kalau engkau datang lagi, tidak ada aku, datangnya Abu Bakar berselisih dengan ijma kesepakatan seluruh para sahabat muhajirin dan ansar dan juga ahlul bait yang berbayat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala maka jangan digubris ya. wasiat wasiat wasiat wasiat wasiat wasiat ghadir khum kami tahu kami tahu riwayatnya dari thiqah an thiqah an thiqah dari seorang yang jujur terpercaya, dari seorang yang jujur terpercaya dengan hadis yang banyak riwayatnya dan dengan sangat jelas kalimatnya bahwasanya Rasulullah SAW berdiri sebagai khatib di Ghadir Khum. Kemudian menyatakan udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Hendaklah kalian perhatikan keluargaku, hendaklah kalian perhatikan keluargaku. Aku peringatkan kalian dengan nama Allah dan itu barakallahu fikum memiliki faedah yang besar. Bahwa seorang ahlu sunnah harus berpegang dengan sunnah Rasulullah. Seorang sunni salafi harus memuliakan ahli bait Rasulullah, harus memperhatikan hak mereka, harus memberikan kemuliaan pada mereka, tidak menjatuhkan, tidak menghinakan, tidak mencerca, memuliakannya dan memberikan hak-hak mereka. Sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar berkata, "Urqubu Muhammadan fi ahli baitih." Perhatikan keluarga Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW disuruh untuk perhatikan keluarganya. Jangan sia-sia mereka, jangan sia-siakan mereka. Maka diperhatikan dan dijamin oleh negara. Mereka memiliki kisah-kisah khurafat. Kisah-kisah yang dongeng. Berisi kedusaan-kedusaan bagaimana kedoliman Abu Bakar terhadap ahli bait. Bagaimana kedoliman Umar kepada ahli bait. Padahal tidak ada wujudnya sama sekali. Allahumma illa. Kecuali kalau mereka menganggap dibayatnya Abu Bakar sebagai kedoliman terhadap ahli bait. Mungkin itu dianggap kedoliman. Padahal itu adalah ijma' mereka para sahabat. Dan itu pesan dari Rasulullah SAW. Dan itu isyarat dari Nabi ketika menyatakan muru Abu Bakrin. Perintahkan Abu Bakar fal bin nas. Satu saja. Ucapan Rasulullah SAW kita pegang. La tajtamiu ummati ala dalala. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Itu sudah menjadi hujah bahwa yang namanya ijma, kesepakatan para sahabat itu adalah hujjah. Hujjatun binafsiha. Dia hujjah, dalil. Karena Nabi menyatakan tidak mungkin mereka sepakat kalau salah. nggak mungkin. Nyatanya mereka sepakat dan mereka dalam keadaan taat mengakui khalifah Abu Bakar selama dua tahun. Mengakui khilafah Umar selama sepuluh tahun. Semua termasuk ahlul bait kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan-ucapannya juga sangat banyak. Bahkan yang terbanyak justru dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu hadal muftari. Tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar atau dianggap lebih layak jadi khalifah Daripada Abu Bakar wa Umar, aku akan cambuk dengan 80 kali cambukan. Ini ma'ruf, masyhur riwayatnya. Diriwayatkan dari 80 jalan. Akhwani fid muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka muallif Abu Ja'far Tahawi menyatakan siapa yang berbicara baik, memuliakan para sahabat, memuliakan ahli bait, memuliakan istri-istri Nabi, maka dia terbebas dari kemunafikan. Tentunya maknanya juga yang sebaliknya. Siapa yang mencerca ahli bait atau mencerca sahabat atau mencerca para istri-istri Nabi, maka mereka memiliki kemunafikan. Penyakit nifak fi qalbi. Qala ابن عبد العزيز الحنفي وإنما قال الشيخ رحمه الله faqad bari'a minan nifaq terbebas dari kemunafikan lianna aslan rafdi innama ahdathahu munafiqun zindiq muallif syekh berkata Siapa yang ucapannya baik terhadap para sahabat, para keluarga Nabi, para istri Nabi, maka dia terbebas dari kemunafikan karena inti ar-rafdu apa ar-rafdu? Yang mencerca sahabat. Intinya innama atau munafik Diajarkan pertama kali oleh seorang munafik. Zindiq siapa? Naam, Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Qasduhu ibtal dinil Islam. Yang tujuannya ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Wal qadah fil Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tujuannya adalah ingin mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama dzakara dzalikal ulama sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Fa inna Abdullah ibn Saba karena sesungguhnya Abdullah bin Saba al-Yahudi munafik pura-pura masuk Islam. Lama azhar al-Islam ketika dia berpura-pura Islam, arada an yufsida din al-Islam bimakrihi wa khabithih atau khubthih. Dia ingin merusak agama Islam dengan makarnya, rencana busuknya, dengan khubzihi, dengan kejelekannya, ingin merusak Islam dari dalam, pembusukan. Kama fa'ala Bulus bininin Nasraniyah sebagaimana apa yang dilakukan oleh Bulus di dalam agama Nasrani. Bulus yang sekarang lebih dikenal dengan Paulus itu sesungguhnya adalah seorang yang bukan Nasrani berpura-pura Nasrani dari kalangan Yahudi. Kemudian dia merusak dari dalam. Mengatakan begini, mengatakan begitu, mengatakan segala macam kesesatan-kesesatan. Maka sesatlah mereka kaum Nasrani. Maka terjerumus dalam kekafiran. Terjerumus dalam berbagai macam kekufuran-kekufuran. Anehnya, mereka jadikan Paulus ini sebagai tokoh ulama. Dimuliakan, dibesarkan, dan dilanjutkan. Paulus yang ke-9, Paulus yang kesekian, Paulus yang ke-10, Paulus yang ke-11, Paulus, Paulus. Berarti dia pelanjut Paulus, pelanjut perusak agama Nasrani. Itu kebodohan mereka. Itu kebodohan mereka. Alhamdulillah di dalam Islam, perusak ini ketahuan dan dikenal sebagai perusak, yaitu Abdullah bin Sabah. Sehingga tidak dikatakan sebagai pelanjut Abdullah bin Sabah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke sepuluh, yang ke seratus. Tidak. Karena mereka, kaum muslimin dan kita semua tahu, Abdullah bin Sabah adalah munafik yang pura-pura masuk Islam dari Yahudi yang ingin merusak agama Islam seperti Bulus merusak agama Nasrani. Fa'adharan tanassuk. Untuk merusak. Sang Abdullah bin Sabah ini. Azharat tanassuk. Berpura-pura saleh. Azharat tanassuk menampakkan diri sebagai orang yang paling ahli ibadah. Sholatnya, puasanya, kiraatul Qur'annya, ngajinya. Itu tanasuk. Ibadah. Supaya apa? Karena biasanya kaum muslimin yang awam, saya katakan awam, bukan ulamanya, orang awam biasanya tertarik dengan ahli ibadah. Biasanya tertarik dengan ahli ibadah. Kemudian mendengarkan nasihat dan petua-petua ahli ibadah. Bukankah demikian? Keumuman masyarakat? Iya. Padahal salah. Loh kok salah? Lantas masa kita akan menerima nasihatnya ahli maksiat? Ya ahli ibadah lah. Sebentar, sebentar. Jangan keburu emosi. Jangan keburu emosi. Maksud kami ahli ibadah itu belum tentu punya ilmu. Belum tentu ulama. Sehingga kita cari ulama yang ahli ibadah. Ahli ibadah yang ulama. Jangan sekedar ahli ibadah titik. Pokoknya ahli ibadah selesai. Kita terima ucapannya, nasihatnya. Jangan. Mengapa? Lihat khawarij. Ahli ibadah atau bukan ahli ibadah? Nabi menyatakan saya khruju min ummati atau dikatakan ya khruj min akan keluar dari punggung orang ini kaumun salat kalian gak ada apa-apanya dengan salat mereka puasa kalian gak ada apa-apanya dengan puasa mereka ibadah kalian gak ada apa-apanya dengan ibadah mereka apa artinya Artinya mereka ini mengalahkan para sahabat dalam ibadah. Mengalahkan para sahabat dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam keratul Qur'annya. Kalah para sahabat. Para sahabat. Padahal mereka khairun nas. khairul ummah. Padahal mereka khairul qurun. Mereka adalah murid-murid Rasulullah. Kalah dengan khawarij. Masalah ibadahnya. Kalau pakai prinsip awam tadi. Prinsipnya masyarakat awam. Ahli ibadah itu harus kita terima nasihatnya. Bahaya akan diterima nasihatnya khawarij. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membuat teror, meledak di sana, meledakkan di sini, membunuh sana, membunuh di sini. Astagfirullah, bahaya sekali. Jangan. Jangan ukurannya hanya ahli ibadah. Niscaya kita akan tersesat ketika kita mengikuti ahli ibadah yang jahil tetapi karena orang awam nggak memiliki ilmu yang seperti ini, ini nggak mendengar kalimat-kalimat yang seperti ini, mengira bahwa orang yang ahli ibadah, orang yang soleh harus kita ikuti fatwa-fatwanya. Abdullah bin Sabah mengambil kesempatan itu tadi. Abdullah bin Sabah adharat tanassuk berpura-pura ahli ibadah, sholatnya, puasanya, Suma adhar al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kemudian menunjukkan dirinya sebagai orang yang menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Beribadalah pada Allah, jangan syirik, ikuti Rasulullah, jangan ikut, jangan menyesatkan atau jangan menyimpang. Masya Allah. Orang melihat ini bagus sekali. Tetapi barakallahu fikum. Menyuruh yang ma'ruf, ma'ruf, ma'ruf, diselipkan satu kezaliman kedustaan, dianggap baik padahal batil. Melarang kemunkaran, kemunkaran, kemunkaran dimasukkan. Perkara yang tidak mungkar dianggap munkar. Lihat ini Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Licik. Kazzab. Munafik, pendusta, berpura-pura Islam, berpura-pura soleh ahli ibadah, kemudian menyuruh yang baik-baik, baik-baik, baik-baik, kemudian berkata, Seharusnya kalian mencintai ahli bait. Ini kan baik. Wah, bagus sekali. Sebagaimana saya dan kami semua pencinta-pencinta ahli bait. Maka hendaklah kalian pentingkan muliakan di atas yang lainnya. Ini amar ma'ruf. Habis itu nahi munkarnya. Nahi munkar, nahi munkar, nahi munkar. Jangan kalian menjatuhkan ahli bait Masa ahli Bait dikalahkan oleh seorang Abu Bakar wa Umar? Dia bukan ahli Bait. Bagaimana mungkin Ali bin Abi Thalib ahli Bait kalah? Dijatuhkan, direndahkan, tidak dijadikan khalifah, dijadikan pengikut, bukan pemimpin. Astagfirullah. Mulai masuk racunnya. Masyarakat awam melihat ini orang saleh, ahli ibadah, maka diterima nasihatnya. Iya, Berarti selama ini kita salah. Kata Abdullah bin Saba, salah kalian selama ini. Bahkan para sahabat salah mereka. Kenapa memilih Abu Bakar? Para muhajirin dan ansar, kenapa membayar Abu Bakar? Keliru mereka. Tapi Ali juga berbayat kepada Abu Bakar. Itu mungkin berpura-pura. Oh boleh berpura-pura dalam agama. Agama itu mengajarkan untuk berpura-pura disebut dengan taqiyah. Diajarkan taqiyah. Mulai. Ya. Diajarkan kesesatan-kesesatan, kekufuran-kekufuran. Maka sekian banyak juhal. Orang-orang bodoh, awam nas terbawa. Dengan Abdullah bin Sabah. Dengan label pencinta ahli bait. Pencinta ahli bait. Pengikut setia ahli bait. Dalam bahasa Arab, syiatu ahli bait Akhirnya dikenal dengan Syiatu Ahlil Bait. Kelompok Syiahnya Ahlil Bait. Maka para ulama melihat mereka yang sesat ini mengaku-ngaku cinta kepada Ahlil Bait, kata para ulama bukan. Mereka bukan pencinta Ahlil Bait, mereka bukan pendukung, bukan pengikut Ahlil Bait. Mereka penentang Ahlul Bait, mereka penolak Ahlil Bait, mereka adalah orang-orang yang menolak dan memusuhi Ahlil Bait. Mau bukti kata para ulama. Buktinya tokoh besarnya Ahlul Bait yaitu Ali bin Abi Thalib menyatakan dengan kalimat uqdu ma antum taqdun ini akrahul khilaf silahkan putuskan apa yang kalian putuskan aku tidak suka perpecahan hatta takunu jama'atan au amutu kama mata ashabi sampai kalian berjamaah dan bersatu atau lebih baik aku mati saja seperti matinya para sahabat-sahabatku yang lebih dulu Ali bin Abi Thalib mencintai al-jamaah kebersamaan sedangkan Syiah menghendaki perpecahan Baik mereka membolehkan untuk mengangkat senjata memerangi kaum muslimin ahlus sunnah Baik ini menunjukkan kalau mereka bukan pengikut Ali, bukan pengikut Ahlul Bait sama sekali. Contoh kedua, Al Hasan juga mengikuti bapaknya Ali bin Abi Thalib, mencintai kebersamaan. Melihat dua pasukan besar akan berperang, sudah saya ngalah. Dia letakkan jabatannya, dia serahkan kepada sahabat Muawiyah. Dan ini dipuji oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Inna ibni Sayid sayyid. Sesungguhnya anakku, yang cucuku ini adalah tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Bagaimana Syiah? Menentang Al-Hasan, menolak dan menyatakan dengan kalimat-kalimat yang jelek. Al-Hasan mencoreng wajah muslimin. Al-Hasan merendahkan ahlul bait. Al-Hasan berkhianat kepada ahlul bait. Al-Hasan tidak menjamin atau tidak mewakili ahlul bait ila akhiri Sudah dua contoh Kalian menyelisihi Ali bin Abi Thalib dan kalian menyelisihi Al Hasan. Kalian juga mengkhianati Al Husain, ahli Bait. Mereka memanggil Ta'ali Al Husain, datanglah kemari ke Irak, kami akan menyambutmu, kami akan membelamu, kami akan menjadikan engkau khalifah kami, kami akan, kami akan, kami akan. Ketika datang Al Husain dengan kelompok kecil, sampai di satu tempat yang namanya Karbala. Penguasa mencegatnya. Mau apa? Memberontak. Mau bikin negara dalam negara. Mau ini, mau itu. Diperangi. Terbunuh mereka. Termasuk sahabat yang mulia, cucu Ali bin Abi Thalib yang bernama al Husayn. Pertanyaan kami, aina antum ya Pertanyaan kita, dalam sejarah itu di mana kalian wahai Syiah Rafidhah, kalian berjanji ingin menyambutnya, berjanji ingin membelanya, berjanji ingin menjadi tentaranya, berjanji ingin mana? Tidak ada yang datang satu orang pun. Tidak ada yang datang. Artinya mereka mengkhianati Al-Husain. Menipu Al-Husain. Menyebabkan dibantainya Al-Husain. Apakah kalian pengikut Syiah? Atau eh, apakah kalian pengikut Ahlul Bait? atau pengkhianat ahli bait. Wallahi lebih tepat pengkhianat terhadap ahli bait. Penipu ahli bait. Contoh yang keempat adalah imam. Dianggap imam oleh mereka. Zaid, cucunya Ali bin Abi Thalib. Mereka datangi dan mereka tanyakan, "Bagaimana pendapat engkau wahai imam tentang Abu Bakar wa Umar?" Dijawab oleh Imam Zaid, Abu Bakar wa Umar adalah dua sahabat yang mulia yang Rasulullah memuji keduanya. Rasulullah menyatakan ikutilah orang setelahku Abu Bakar wa Umar dipuji. Bagaimana khilafahnya? Bukankah itu merebut imam kita, Imam Ali? Dikatakan khilafahnya adalah sah. Itu ijma' para sahabat. Khilafahnya Abu Bakar, khilafahnya Umar. Maka mereka marah kaum syahid. Menyatakan engkau bukan imam kami, engkau bukan pemimpin kami, engkau tidak membela nenek moyangmu Ali bin Abi talib, justru membela Abu Bakar wa Umar. Maka Imam Zaid bingung. Kalian ini katanya pengikut Ahlul Bait. Sedangkan Ahlul Bait berkata dengan sejujurnya sebenarnya tentang keutamaan Abu Bakar wa Umar, mereka tolak. Maka kata Imam Zaid rahimahullah, Rafadtumuni, rafadtumuni. Fa'antumur rafidah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku. Berarti kalian golongan para penolak Ahlil bait. Kata rafidah asal pertamanya dari Imam Zaid. Dari Ahlil bait sendiri. Yang menjuluki mereka rafidah. Antumur rafidah. Kalian itu para rafidah. Para penolak ucapan Ahlil bait. Bukan pencinta ahli bait. Alhamdulillah. Ini sangat jelas gamblang seperti matahari. Tidaklah ada orang yang berkata hari ini adalah malam kecuali orang yang buta. Atau orang yang mukabir, penolak kebenaran. Matanya bisa melihat matahari, masih menyatakan menurut saya ini malam. Imma orang buta, wa imma orang yang mukabir, sombong, menolak kebenaran yang jelas di matanya sendiri, atau yang ketiga orang gila. Kejelasan, sesatnya madhab syiah rafidah sangat jelas seperti matahari. Berarti yang tidak kenal sesatnya syiah rafidah, tiga jenis. Ya. Buta, atau gila, majnun, siang dibilang malam, atau orang yang sombong dengan kebenaran, menolak Walaupun hati kecilnya tahu ini benar, tapi ditolak. Pokoknya, mukabir-mukabir ini biasanya karena dunia. Mukabir-mukabir ini biasanya karena urusan perut, urusan dunianya. Saya kalau menerima kebenaran ini, saya tidak lagi mendapatkan keuntungan. Ikhwanifiddin a'azakumullah. Kembali kepada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Bahwasanya Seba'iyah pengikut Abdullah bin Sabah atau Syiah adalah Sabaiyah karena dia berpura-pura masuk Islam, berpura-pura saleh, berpura-pura menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, hatta sa'a fi fitnati Utsman wa qatlihi hingga dia berhasil mempengaruhi masyarakat untuk memusuhi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tahu kita sekarang Ternyata pemberontak-pemberontak yang memberontak kepada Utsman pun karena provokasi dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ingin mengadu domba sesama muslimin. Thumma Makadima qadima Ali al-Kufah. Ketika Ali sampai di Kufah, maka mereka pengikut Sabaiyah diajak untuk gulu fi Aliyin menampakkan kecintaannya pada Ali secara ekstrim. Wan nasrilahu menunjukkan pembelaannya terhadap Ali bin Abi Thalib secara berlebihan, ngulung. Untuk apa? Liyatamakkan bidalika min agradih. Agar bisa memungkinkan mereka mencapai tujuan-tujuannya. Agar Abdullah bin Sabah bisa mencapai tujuan-tujuannya, yaitu menghancurkan Islam Wa balagha dzalika Aliyan. Didengar oleh Ali. Ali masih hidup. Ketika Abu bin Sabah mengatakan harus kita menganggap bahwa Ali ini adalah khalifah. Abu Bakar wa Umar pengkhianat. Kita harus menyatakan Ali begini begini sampai menyatakan Ali bahkan adalah yang memiliki sifat ketuhanan. Mau dibikin seperti Nasrani, ketika disesatkan oleh Paulus, oleh Bulus. Bagaimana Bulus menyesatkannya? Bahwa Isa memiliki sifat ketuhanan. Buktinya, buktinya, buktinya. Kemudian berkata, maka dia itu jangan-jangan jelmaan Tuhan Allah. Jangan-jangan dia adalah anak dari Tuhan Allah atau dia adalah manusia tapi memiliki ketuhanan atau Tuhan memiliki sifat kemanusiaan yang mereka juluki dengan lahut dengan nasut nasutiyah dan lahutiyah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Paulus berhasil atau Paulus berhasil menjadikan Nasrani kafir tidak lagi menganggap Isa sebagai nabi atau rasul tapi menganggap Isa sebagai anak Tuhan, jelmaan Tuhan atau satu yang tiga, tiga yang satu. Tetapi Abdullah bin Sabah gagal total. Ali bin Abi Thalib menentang. Dusta dia. Tidak benar dia. Maka dicari oleh Ali bin Abi Thalib. Tangkap dia. Di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Cari, tangkap dia. Fatuliba qatluhu maka dicari dia dan disuruh oleh Ali bin Abi Thalib bunuh dia. Faharaba. Maka belum sabak lari ke daerah yang namanya Karkaisia. Karkaisia satu daerah difathahkan di kofnya kemudian kof yang kedua dikasrahkan Karkaisia satu negeri di daerah atau di dekat sungai Khabur. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berhasil dia lari. Tidak tertangkap. Wa khabaruhu ma'rufun fit tarikh. Beritanya, sejarahnya terkenal dalam sejarah. Silahkan baca. Silahkan buka tarikh, akan didapat riwayat-riwayat dan kisah-kisah ini. Sejarah tentang Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang dicari oleh bin Ali bin Abi Thalib dan diputuskan oleh beliau keputusan bunuh dia karena dia telah kafir. Ikhwani bin A'azakumullah yang sempat lari itu adalah Abdullah bin Sabah. Adapun anak buahnya, pengikutnya banyak yang tertangkap. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan minta mereka untuk bertaubat. Kalau mereka tidak mau bertaubat, bunuh mereka. Subhanallah. Sebagian kecil saja yang mau bertaubat. Sebagian berkata kami tetap yakin bahwa engkau Tuhan kami, kata mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, bakar mereka. Dibakar. Maka mereka di dalam api dalam keadaan terbakar berkata tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami. Tetap yakin. Tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Para sahabat sepakat memang orang murtad hukumnya ustutiba salah satu ayam wa intaba wa illa duribat unuquh. Para sahabat semuanya sepakat. Orang yang mengucapkan kalimat kufur diminta taubat tiga hari. Kalau mau taubat, kalau tidak maka dipenggal lehernya. Tetapi untuk dibakar, mereka tidak sepakat. Sehingga Ibn Abbas berkata, kalau aku yang jadi khalifah, aku tidak membakar mereka. Aku menggal mereka. Cukup. Tapi karena khalifahnya adalah Ali bin Abi Talib, Ali membakar mereka. وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج dan tersisa di jiwa-jiwa kelompoknya golongannya yang sempat berhasil kabur masih tersisa khamair bid'atil khawarij tersisa khamr masih mereka mabuk dengan khomr khawarij dan khomr rafidah. al haruriyati wa syiah. Khamr bid'atul khawarij dan beberapa ulama menyebut khawarij itu sebagai julukan seluruh ahlul bid'ah. Ini perlu dipahami. Sebagian mereka <clears throat> menjuluki seluruh ahlul bid'ah adalah khawarij. Dari kata khuruj. Karena semuanya khuruj anis sunnah. Khuruj anis sunnah maka dikatakan khawarij. Orang-orang yang keluar dari sunnah. Kelihatannya seperti itu Ibn Abdul Aziz menyatakan khawarij minal haruriyah wa syiah. Karena beliau sebutkan dua. Khawarij-khawarij antaranya haruriyah dan syiah. Haruriyah yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Syiah yang gulu pada Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan para sahabat. Dua-duanya dijuluki khawarij. Karena semua ahlul bid'ah adalah golongan khawarij yang keluar dari sunnah. Walihada kana rafdu babu zandaqah. Oleh karena itu yang namanya ar-rafdu adalah pintu kesesatan. Yang namanya ar-rafdu adalah pintu kesesatan. Mahu ar-rafdu? Pemikiran syiah yang menentang ahli bait, mencerca para sahabat, hulu terhadap ahli bait dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat ahli bait. Ini adalah inti dari zandaqah, dari kesesatan. Kama hakahul qadi Abu Bakr ibn Tayyib. Sebagaimana disebutkan oleh Qadi Abu Bakar Ibn Tayyib tentang al-batiniyah, tentang aliran batiniyah. Wa kaifiyat ifsadihim lidinil Islam dan berbicara tentang bagaimana mereka merusak agama Islam. Qala beliau berkata, qalu lid-da'i يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين وتبري من تيم وعدي ini batiniyah loh ya yang disebut oleh Syekh Abu Bakar Tayyib tentang batiniyah, aliran kebatinan. Tapi ketika ingin mengajak manusia pakainya pemikiran Rafidhah Syiah. Katanya, qalu lidai, mereka berkata pada dai-nya, pada penganjur-penganjur batiniyah, wajib atasmu. Kalau engkau dapati orang yang kau ajak ini muslim, maka jadikan tasyayyur, jadikan kesyiahan sebagai agamamu. Dan sebagai syiarmu. Katakan saya syiah, saya Syiah, saya pencinta Ahlul Bait. Waj'alil madkhal min jihati dhulmis salaf. Dan jadikan pintu masuknya engkau cerca salaf. Bagaimana caranya? Kau katakan bahwa mereka pembunuh Al-Husain. Mereka mendolimi Ali bin Abi Talib. Zulmus salaf li Aliyin. Katakan bahwa para salaf mencerca Ali bin Abi Talib, Menghinakan Ali bin Abi Talib merendahkan Ali bin Abi Thalib, menzalimi Ali bin Abi Thalib. Katakan begitu. Dan juga katakan bahwa salaf membunuh Husain. Wa tabarri min Taim bin Adi. Dan kemudian hendaklah engkau berlepas diri dari Taim wa Adi. Siapa Taim? Taim Bani Taim ibni Murrah sukunya Abu Bakar Siddiq At-Taimi. Sedangkan Bani Adi adalah sukunya Umar bin Khattab Al-Adawi min Bani Adi. Berlepas dirilah dari Bani Taim dan Bani Adi. Maksudnya berlepas dirilah dari Abu Bakar wa Umar. Berlepas dirilah dari Bani Umayyah dan Bani Abbas. Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. qul birraj'ah. Baru setelah itu katakanlah ar-raj'ah. Pendapatmu bahwa manusia bisa bereinkarnasi. Raja'ah adalah reinkarnasi. Nanti kamu mati, lahir lagi dalam bentuk lain. Apakah dalam bentuk manusia? Atau dalam bentuk seekor kambing? Atau kuda? Atau sapi? Atau monyet? Jadi ya, bisa berubah kamu jadi monyet nantinya. Begitu kamu mati, lupa segala-gala, tiba-tiba kamu melek sudah ada di atas pohon. Jadi anaknya monyet. Ada reinkarnasi. Dan itu aliran kebatinan. Wa anna aliyan ya'lamul ghaib. Katakan bahwa Ali tahu yang gaib. Katakan yufawwid ilaihi khalqul alam. Bahwa penciptaan alam semesta itu Allah berikan haknya untuk menciptakan alam semesta kepada Ali bin Abi Thalib. Wa ma asbaha dzalika min ajaib syiah dan lain-lainnya dari keanehan-keanehan syiah semua tertuang di sana wajahlihim dan kebodohan mereka. Faida anasta min ba'di inda da'wah ijabatan wa rushdan awqafathu ala masalib Ali wa waladihi radhiyallahu taala anhum intaha. Kalau engkau sudah berhasil mendapatkan dari beberapa syiah ketika dakwah menyambut menerima maka hentikan dia dari masalah bin Ali wa waladihi dan kemudian ajaklah kepada pemikiran batiniyah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. La syakka annahu yatatarraq min sabbi sahaba ila sabbi ahli bait. Tidak ragu lagi bahwa mencerca sahabat itu akan menyeret untuk mencela ahli bait juga. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Siapa anak Rasulullah SAW? Cuma Fatimah? Hah? Cuma Fatimah? Anak perempuan Rasulullah SAW? Ada Ruqayyah. Radiyallahu ta'ala anha. Ada Ummu Kulthum. Radiyallahu ta'ala anha. Baik. Apakah Utsman bin Affan bukan ahli bait karena istri uh, suami dari anak perempuan Rasulullah dua sekaligus. Ali menikahi satu anak perempuan Rasul. Utsman menikahi dua. Kalau kalian mencerca sahabat Utsman, kalian mencerca juga Ummu Kulthum dan Ruqayyah, anak-anak Rasulullah SAW. Suamimu pecat, suamimu pengkhianat, suamimu kan begitu. Bukankah itu tercela juga? Otomatis. Taib sekarang dibalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ali mertua. Sahih. Ya. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar terhadap Rasulullah mertua? Berarti kamu mencerca mertua Rasulullah SAW. Bukan mencerca ahli bait, bahkan mencerca Rasulullah SAW engkau mengawini anak orang bejat, anak pengkhianat, anak kan begitu. Karena Abu Bakar wa Umar mertua Rasulullah SAW. Rasulullah menikahi anaknya Abu Bakar, menikahi anaknya Umar. Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Apalagi mencerca istri Rasulullah SAW. Itu anaknya Umar dan Abu Bakar. Berarti mencerca Rasulullah SAW, engkau punya istri demikian demikian demikian. Astagfirullah, astagfirullah. Tub ilallah, bertobatlah pada Allah Taala. Ikhwani fi din, a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mau saya sampaikan. <clears throat> Dari mana mulainya? bahwa di sini dikatakan oleh Imam Abdul Izz hanafi rahimahullah tentang bagaimana mereka kaum Syiah Rafidhah bagaimana seorang batiniyah aliran batiniyah bukan aliran Syiah tapi ketika berdakwah memakai ucapan Syiah mengapa ingin mencerca kebenaran kebenaran itu barakallahu fikum kokoh dalil-dalilnya Kokoh dalil-dalilnya. Apa itu Quran dan sunnah? Tapi mereka juga memakai Quran dan sunnah hanya diselewengkan maknanya tayyib. Berarti kebenaran adalah Quran dan sunnah dipahami dengan pemahaman generasi pertama. Yaitu salah. Sahih? Tayyib. Maka seluruh ahlul batil. Seluruh ahlul batil tidak terkecuali tidak akan laku dagangan mereka kebatilannya kecuali harus mencerca salaf. Mau tidak mau. Mengapa? Karena ini akan menjadi lawannya. Seorang yang mengajak kebatilan pasti akan bertentangan dengan pemahaman para sahabat. Alisa kadalik. Ahlu sunnah yang mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in yang mengikuti sahabat, mengikuti para tabi'in tabi'in yang mengikuti tabi'in, mengikuti salaf. Maka mereka akan selalu dianggap sebagai penghalang. Sahih? maka silahkan lihat. Aliran jenis apapun hari ini, semuanya mencerca salafi wahabi. Mengapa? Kok ada kesamaan? Yang ini syiah, yang ini sufi, yang itu khawarij, yang itu pemberontak, yang ini teroris, yang sana batiniyah, yang ini wahdatul wujud, yang ini hululiyah. Semuanya mencerca salaf. Karena mereka tahu ajaran mereka akan terlihat jeleknya, batilnya, pecatnya, menyimpangnya kalau pemahaman salaf ditegakkan. Pemahaman para sahabat ditegakkan. Berarti pemahaman salaf musuh bersama. Sehingga mereka ingin menjatuhkan salaf. Dengan apa? Pinjam ucapan syiah rafidah. Memang harus ikut sahabat. Kata mereka. Sahabat itu kan begini, begini. Ucapan siapa itu? Ucapan Syiah. Tapi kenapa Mu'tazilah juga mencerca salaf? Kata Mu'tazilah, salaf itu tidak berpikir, tidak cerdas. Mereka hanya ngikut. Sehingga selamat. Tapi tidak mau berpikir. Coba kalau mereka mau berpikir. Itu juga mencerca salaf. Sehingga mereka selalu mengambil dan menggali dari syiah bagaimana cara mencerca salaf. Mudah-mudahan dipaham apa yang saya maksud. Dan agak kelewat sedikit waktunya. Wallahu Berarti guru besar untuk mencerca salaf adalah Syiah Rafidhah. Kelompok-kelompok yang lain hampir seluruhnya mengambil dari Syiah Rafidhah untuk mencerca salaf. Apakah mengambil 10 persennya atau 20 persennya atau 30 persennya atau lebih banyak dari itu atau kurang dari itu. Wallahu ta'ala alam. Tetapi hampir semua ahlu dalal mencerca salaf. Assalamualaikum afiyah. Wal hidayah wa rahmah subhanaka wa Asyadu an la ilaha ilam wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.